Alhamdulillah Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan dan waktu luang Untuk kita Di Pagi menjelang siang hari ini Untuk Mengkaji dan mempelajari Kalam Allah Mempelajari Al-Quranil Karim yang merupakan kitab suci kaum muslimin pedoman hidup umat manusia. Dan kita masih dalam silsilah Kiraati tafsir juz al-30 masih kita dalam membaca surat-surat yang ada di dalam juz yang ke-30, juz yang terakhir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir surat Al-Ghashiyah. Kita telah menyelesaikan pembacaan surat Ah, tafsir dari surat Al-Ghashiyah. Maka di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada surat yang berikutnya yaitu surat Al-A'la. Wa yaqulu Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tafsiru surati Sabhi Wahia Makkiyah Demikian yang dijelaskan oleh Atau disebutkan oleh Al-Imam Sa'di Surat Sabhi Ya Itu Sabhi Isma Rabbikal A'la Dan surat adalah surat Makkiyah Yang diturunkan Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah.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 dan tentunya umatnya itu adanya kata perintah sabdih Sabbih itu perintah. Sabbi, sabbih. Sabbaha yusabbihu sabbih. Demikian kata perintah. Fi'lu amrin. Perintah kepada siapa? Kepada Nabi. Yaitu sabbih isma rabbika. Sucikanlah nama Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-a'la yang maha tinggi Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin bitasbihihi untuk menyucikan Allah al-mutadammini li yang terkandung padanya lidikrihi terkandung padanya perintah untuk mengingatnya. Jadi perintah untuk bertasbih kepada Allah itu mengandung perintah mengingat Allah. Sebagaimana perintah untuk bersyukur kepada Allah, perintah untuk uh, bertahmid kepada Allah, bertahlil, ya, perintah untuk e, menunaikan sholat, semua itu dalam rangka mengingat Allah. Dalam rangka apa? Mengingat Allah, mengingat akan kebesaran Allah, mengingat akan kemuliaan Allah, mengingat akan nikmat-nikmat dan karunia yang terus-menerus tercurah kepada hamba-hamba Allah. Demikian. Wa ibadatihi dan juga terkandung pada perintah bertasbih kepadanya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi bukan hanya bertasbih. Tasbih itu bagian dari ibadah dan mengingat Allah. Maka penyebutan tasbih di sini perintah untuk bertasbih hanya sebagai contoh atau permisalan dari bentuk-bentuk ibadah. Hakikatnya Allah ingin memerintahkan hambanya kaum mukminin untuk mengingat Allah dan menegakkan ibadah kepadanya semata. Wal qudu'i li jalali li jalali dan tunduk kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Qala wa ayyakuna tasbihan yaliqu bi adhabi azamatillahi ta'ala dan hendaknya tasbih yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tasbihan penyucian Allah itu yaliqu bi azamatillah pantas dan sesuai dengan keagungan serta kebesaran Allah Azza wa Jalla bi antadhkur asma'ahu bagaimana engkau bertasbih kepada Allah yang itu sesuai ya selaras cocok dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah bi an tadhkura asma'ahul husna al-'aliyah yaitu dengan kamu menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah, yang maha tinggi, al-husna al-'aliyah Engkau menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah dan maha tinggi. Ala kulli ismin bima'naha al-husnul azim. Atas setiap nama yang maknanya itu mengandung kebagusan yang sangat besar. Nah, artinya engkau menyebutkan nama-nama Allah yang maha, maha agung Nam yang mana pada setiap nama Allah yang mana pada setiap nama Allah itu terkandung padanya naam kebagusan yang tinggi yang sampai pada puncaknya. Benar-benar pada puncak kebagusan. Itu nama Allah. Setiap nama Allah demikian. Padanya al-husnu al-azim. Sampai pada ghayatul husni, puncak kebagusan. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nama Allah itu bagus. Ya, kenapa dikatakan nama Allah bagus? Karena pada nama Allah terkandung sifat yang maha sempurna. Artinya, sifat yang ada pada nama Allah itu sangat-sangat sesuai selaras. Sifat yang ada pada nama Allah itu sesuai dengan namanya. Nama Allah Al-Alim. Terkandung padanya sifatul ilm, yaitu Allah memiliki sifat ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang maha luas jangkauannya. Ilmu yang meliputi segala sesuatu. Jadi nama Allah Al-Alim padanya sifat Al-Ilm. Nah, nama Allah Al-Basir Sif, padanya sifat al-basar, Allah maha melihat. Dengan penglihatan yang maha sempurna. Dan seterusnya dari nama-nama Allah. al sami Al-Qadir, Al-Aziz, dan seterusnya terkandung padanya sifat-sifat yang maha mulia dan maha sempurna. Berarti ini indah, bagus. Berbeda dengan makhluk. Makhluk memiliki nama yang bagus tapi terkandung padanya sifat yang jelek. Belum tentu sifatnya bagus. Namanya Hamid, orang yang terpuji, tapi akhlaknya ya tercela, madmum tercela. Akhlak dia tidak sesuai dengan namanya. Kan gitu. Nah, Barakallahu fikum berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah sesuai dengan sifat-sifat yang terkandung padanya. Sehingga Dikatakan bahwa nama-nama Allah adalah nama-nama yang maha indah dan sampai pada puncak keindahan dan kebagusan. Watadkur af'alahu yaitu juga kamu bertasbih kepada Allah dengan cara yang pertama menyebutkan nama-nama Allah yang Maha Indah. Nah, engkau menyebutkan subhana al azim subhana subhanaka Allahumma al aziz ar rahim al ghafur gitu. Kau bertasbih dengan menyebutkan nama-nama Allah yang Maha Indah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, engkau menyebutkan sifat-sifat Allah. Afwan, engkau menyebutkan perbuatan-perbuatannya. Yaitu dengan tadkur af'alahu allati ma minha annahu khalaqal makhluqat fasawwaha. Itu dengan cara kamu menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah yang memang khusus milik Allah. Kalau berbicara tentang perbuatan Allah, berarti berbicara dan membahas tentang rububiyah Allah. Engkau menyebutkan rububiyah Allah. Subhanallah antal khaliq Rabbus samawati wal ard. Demikian menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah, rububiyahnya. Yang diantaranya adalah Allah telah menciptakan makhluknya. Allah menciptakan makhluknya dan fasawwaha dan Allah sawwaha ay atqanaha wa ahsana khalqaha makna fasawwaha itu artinya Allah mengokohkannya dan membaguskan penciptaannya. Allah mengokohkan dan membaguskan penciptaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat ini yaitu alladhi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la. Di sini disebutkan apa? Allah menyatakan sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi ini al-a'la ini adalah nama Allah. Al-a'la adalah salah satu dari nama Allah. Atau kamu bisa menggunakan nama yang lain. Sabbih isma rabbika Al-Aziz, Al-Alim, atau Subhana Rabbi Al Azim, bisa juga dengan demikian. Subhana Rabbi Al Azim. Subhana Rabbi Al A'la. Demikian menyebutkan nama-nama Allah. Allah mengajari cara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah yang terkandung padanya sifat-sifat yang maha sempurna dan yang kedua, Allah mengajari hambanya ya kaum muslimin untuk bertasbih kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah itu rububiyahnya. Itu Allah menyatakan alladzi khalaqa fasawwa. Rabbmu yang telah menciptakan dan mengokohkan serta membaguskan ciptaannya tersebut. Maka ciptaan Allah ciptaan yang kokoh dan ciptaan yang indah. Bagaimana Allah menciptakan gunung yang kokoh dan padanya juga ada keindahan-keindahan padanya. Allah menciptakan langit tanpa tiang namun kokoh langit tersebut dan Allah membuatnya menjadi indah dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan ya yang menjadikan langit tersebut menjadi indah. Ini semuanya menunjukkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan bahwasanya dialah satu-satunya Rabb semesta alam dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Walladhi qaddara dan yang berikutnya menyebutkan salah satu atau di antara perbuatan Allah yaitu at-taqdir Allah menakdirkan wallazi qaddara yaitu dia yang telah menakdirkan takdiran berbagai takdir Allah telah menakdirkan takdir ketetapan tatba'uhu jami'a al-muqaddarat yang kemudian mengikutinya mengikuti takdir itu semua takdir-takdir yang ada Barakallahu fikum. Yaitu Allah menakdirkan dia ada. Setelah Allah tak Allah ciptakan dia, Allah takdirkan ada hidup dan mengikuti takdir-takdir yang lain. Allah menakdirkan rizkinya, Allah menakdirkan umurnya, Allah menakdirkan uh, kebahagiaannya dan seterusnya atau kecelakaannya. al semua takdir-takdir itu menyusul, mengikuti. Ya, takdir yang pertama yaitu Allah mengadakan dia. Ya, kalau ada baru dia mendapatkan takdir yang lain. Iya. Kalau nggak ada takdir apa yang akan dia dapatkan? Ada dulu Allah takdirkan dia ada. Allah ciptakan, kemudian Allah nah takdirkan dia ada di dunia. Baru setelah itu takdir yang lain. Allah takdirkan ya kehidupan dia, umur dia, bagaimana nanti dia menikah dan dan dan seterusnya dari takdir takdir yang ada. Hakada Fahada ila dalika jami'u au jami'a al makhluqat. Kemudian Allah memberikan petunjuk fahada ila dalika kepada takdir tersebut semua makhluk. Nah, Allah memberikan jalan dan petunjuk untuk ya bisa menjalani takdir tadi. Nah, karena ketetapan dan takdir Allah tidak kemudian diterima begitu saja tanpa ada usaha dan upaya. Seorang ditakdirkan menjadi kaya misalnya, tentunya dengan ada usaha dan upaya. Maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Masya Allah. Ini menunjukkan tentang naam kasih sayang Allah yang sangat luas dan sangat besar kepada hambanya. Setelah ditakdirkan, dikasih jalan. Inilah Jalan kamu mau bahagia, jalan kamu ingin mendapatkan harta, jalan kamu ingin selamat, jalan kamu ingin naam istiqamah. ya Allah kasih jalan-jalannya. ini, Hingga kamu akan mengikuti takdir. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Naam, lima na lima na'mal ya Rasulullah?" Lima qad furidalah?" Untuk apa kita beramal kepada suatu takdir yang sudah selesai, ketetapan yang memang sudah selesai? Untuk apa beramal? Maka Nabi menyatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." tetaplah kalian beramal, maka masing-masing akan diberi kemudahan dan jalan untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia ditetapkan, ditakdirkan. Apakah dia ditakdirkan sebagai seorang yang bahagia, yang selamat, ataukah dia ditakdirkan auzubillah menjadi seorang yang celaka dan seorang yang binasa? Maka beramal kalian beramal. Berbuat kalau wahadihil hidayatul ammah. Kemudian beliau menyatakan hidayah ini yakni fahada. Allah menyatakan fahada. Naam, walladhi qaddara fahada. Hidayah ini adalah hidayah yang umum. Hidayah yang umum. Allati madmunuha annahu hada kulla makhlukin limaslahatihi. Yang maknanya adalah kandungan dari hidayah umum ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada setiap makhluk, Allah memberikan jalan menjelaskan kepadanya cara dan jalan serta petunjuk untuk dia bisa meraih kemaslahatan dirinya ya, kemaslahatan terkait dengan diri. Nah, maka Allah memberikan hidayah. Di antaranya apa? Ya Allah kasih dia akal, Kan gitu. Allah kasih akal sehingga dia berpikir, oh ya bagaimana saya ini bisa mencari penghidupan, mendapatkan harta. Allah kasih dia penglihatan, Allah kasih dia ya hati, nah Allah kasih kekuatan, kecerdasan. Terus Allah berikan. Lebih dari itu Allah ya, tumbuhkan tanaman-tanaman ini dan itu semuanya, fasilitas yang ada, perangkat-perangkat yang mendukung ya untuk dia bisa meraih kemaslahatan hidupnya di dunia ini. Yang kita jalani. Ya. Nah, ini bentuk hidayah Allah. Yaitu hidayah yang apa? Yang amah. Hidayah yang umum. Ya. Hidayah yang umum. Itu petunjuk yang umum. Namun ada petunjuk yang khusus. Kalau ada petunjuk yang umum berarti ada petunjuk yang khusus. Kalau yang khusus adalah kepada kaum mukminin hidayah untuk dia bisa ya istiqamah di atas al-Islam di atas sunnah hidayah untuk dia bisa mengerti dan berilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Qala rahimahullah wa tadhkura fiha ni'amahu ad-dunyawiyah dan hendaklah kamu menyebutkan padanya nikmat-nikmat duniawiyah. Nah, yaitu ketika kamu bertasbih kepada Allah selain kamu menyebutkan naam nama Allah, ya nama-nama Allah yang Maha Indah. Kemudian kamu sebutkan eh, perbuatan-perbuatan uh, Allah yang khusus baginya, ya yaitu rububiyahnya, ya kemudian kamu juga sebutkan nikmat-nikmatnya. Ini Allah mengajari kita semuanya selaku hambanya kaum mukminin bagaimana cara mengagungkan Allah, menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Allah ajari dengan menyebutkan nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Di antara perbuatan Allah yang disebutkan di sini adalah mencipta dan menakdirkan. Kemudian yang berikutnya Allah menyatakan Naam walladhi akhrajal mar'aw Nah, itu engkau menyebutkan padanya pada tasbih tersebut kamu sebutkan nikmat-nikmatnya terkait dengan nikmat dunia. Walihada qala fiha oleh karena itu Allah menyatakan walladhi akhrajal mar'a. Nah, walladhi akhrajal mar'a. Ai anzala minas samai ma'an fa'ambata biha anwa'an nabat wal ushba al kathir itu dia Allah yang menumbuhkan al-mar'ah al-mar'ah ini maknanya yaitu Allah menurunkan air dari langit yaitu air hujan yang menumbuhkan berbagai dan beragam jenis tanaman-tanaman, rerumputan yang banyak, naam, ranting-ranting dan Eh, rerumputan fa na'am farta' farta' farta'u fiha an-nas farta'u fiha an-nasu wal bahaimu wa kullu hayawanin sehingga manusia hewan-hewan ya semuanya bisa mengambil manfaat darinya memanfaatkan memanfaatkan itu tadi nikmat Allah nikmat dunia ya. Ya Allah ingatkan juga ketika kalian bertasbih kepada Allah ingat hendaklah akan menyebut nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah yaitu anugerah dan nikmat duniawi agar kalian ingat kepada Allah. Kalian sadar dan yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memberikan itu semuanya. Summa ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyabab alwa nabatahu wa sawwaha ushbuhu Kemudian setelah itu Naam Idza istakmala ma qaddara lahu minasyabab <clears throat> Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ketetapan baginya dari masa mudanya. Jadi seorang hamba di masa mudanya penuh dengan kenikmatan, dia benar-benar menikmati ya berbagai kenikmatan dunia. Karena memang masa-masa muda itu masa-masa penuh dengan ya kenikmatan, masa-masa yang sangat indah katanya penuh dengan memori-memori yang indah katanya gitu ya. Nah, masa muda kan? Masa-masa seorang baru menikah, punya anak, oh masa-masa indahnya. Nah, jadi masa-masa muda. Nikmat dunia begitu terasa. Kalau masa tua ya nggak terasa. Nah, ke kebun binatang nggak terasa. Kalau anak-anak muda senang sekali menikmati. Yang tua sudah nggak bisa menikmati. Nah, maka setelah Allah menyempurnakan apa yang Allah tetapkan dari masa muda. Alwana badahu wa sawwaha usbahu. Yani permisalan yaitu kemudian Allah na'am memalingkan barakallahu fikum uh, tumbuhan tersebut dan sawwaha usbuhu Nah, yaitu uh, khalaqa atau khalafa usbuhu. Yani dahan-dahannya itu sudah mulai uh, lemah atau akan rusak. Faja'alahu usaan ahwa Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia jadikan enam uh, tumbuhan tadi <clears throat> yang Allah permisalkan tumbuhan itu dengan apa? Dengan seorang yang masih muda yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan ghusaan ahwa ai aswada Allah jadikan Ahwa itu maknanya aswala. Ini menjadikannya seperti ghuza. Ya, seperti uh, buih yang hitam. Ja'alahu hashiman ramiman. Allah jadikan dia naam seperti buih yang menghitam yang kemudian hashiman. Hashim itu artinya mengering dan ramim Nah, dan e, romim yakni hancur, retak dan hancur. Kering dan hancur. Wa fiha ni'amahu ad-diniyah. Yang mana di situlah di waktu itu dia akan mengingat nikmat-nikmat eh, ad-diniyah, nikmat agama. Nah, jadi di masa tuanya, iya di masa tua, di masa muda demikian. Barakallahu fikum. Naam Allah tumbuhkan dia dan Allah berikan berbagai kenikmatan sehingga bisa merasakan kenikmatan tadi sampai Allah sempurnakan. Kemudian Allah naam palingkan dia ya memalingkan dia menjadikan dia untuk berpindah pada <clears throat> masa berikutnya itu masa tuanya dalam keadaan dia telah uh, lemah maka disitulah yang guru dia akan mengingat di masa tua itu dia akan mengingat nikmat-nikmat diniyah nikmat-nikmat Allah terkait dengan diniyah nikmat istiqamah nikmat ibadah dan seterusnya nah biasanya orang tua seperti itu ya rata-rata awam tua nah kira apa lagi Walaupun ada yang tua juga ya tambah kebablasan, tambah jadi. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Walihada imtanna Allahu bi asliha wa sya'iha wa huwa al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Naam Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah di asliha. Nah, dengan asal dan pangkal dari nikmat tersebut. Huwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada dia dengan apa? Dengan pangkal dari kenikmatan dan inti ya. Inti dari kenikmatan tersebut kenikmatan diniyah yaitu apa? Al-Qur'an. Nah, kenikmatan diniyah itu apa? Al-Qur'an. Fakala Allah menyatakan Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan membacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Ai sanahfadhu ma auhayna ilaika. Ya, tentunya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Khitabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanahfadhu ma auhayna ilaika kami akan menjaga apa yang kami wahyukan kepadamu minal kitab dari Al-Qur'an. Dan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada nabi, maka Allah jaga itu pada kalbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tidak melupakannya. Sanafadu ma auhayna ilaika minal kitab wa nu'ihi qalbak wa nu'ihi qalbak dan kami akan penuhi Al-Qur'an itu di dalam hatimu. Falatan zamin minhu sehingga kamu tidak akan melupakan sesuatu pun dari Al-Qur'an tersebut. Benar-benar kamu ingat ya dan benar-benar kokoh dalam kalbumu. Nah, ini nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengingatkan beliau dan juga umatnya untuk mengingat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya, dengan menyebut tadi nama-namanya, ya, kemudian menyebutkan perbuatan Allah rububiyahnya dan menyebutkan nikmat-nikmat ah, di duniawiyah. Ya, nikmat-nikmat duniawi yang Allah berikan kepadanya. Nah, yang Allah sebutkan juga dalam surat Ad-Duha. Wajadaka dhalam fahada, wajadaka a'ilam fa'aghna. Iya. Nah, ini nikmat dunia. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di masa tuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat akhirat, nikmat diniyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa-masa beliau berumur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian diturunkan Al-Quran kepada beliau dan dikuatkan Al-Quran itu dalam kalbu beliau. Sanuqri'uka fala tansa sayahfazu ma auhayna ilaika minal kitabi wa nu'ihi qalbaka fala tansa minhu syai'a wa hadhihi bisyaratun kabiratun minallahi li 'abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian diterangkan. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anallaha saya sayuallimuhu ilman la yansa yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengajari nabi ilmu yang dengannya nabi tidak akan melupakan ilmu tersebut. Ya. Nabi tidak akan melupakan ilmu tersebut illa masya Allah kecuali yang Allah kehendaki mimma iqtadat hikmatuhu sikahu limaslahatin balighah kecuali yang Allah kehendaki dari naam uh, ketetapan konsekuensi dari ketetapan hikmah Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah melupakan nabi untuk sebuah kemaslahatan yang agung sengaja Allah melupakan nabi, ini melupakan sesuatu ilmu. Allah lupakan nabi darinya dalam dalam rangka sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan. Barakallahu fiikum. Di antara kemaslahatan dalam rangka apa? Dalam rangka ta'lim. Ta'lim ya, sehingga nabi juga lupa. Nabi manusia biasa lupa juga. Oleh karena itu nabi menyatakan innama ana basyar Innama ana basharun ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Demikian kata Nabi SAW. Aku ini manusia biasa yang juga lupa seperti kalian lupa. Ini terjadi ketika Nabi sholat dan lupa. Ya, ternyata menambah sholat itu. Iya. Nah, sampai lima rakaat sholat zuhur atau sholat asar. Nah, lupa Nabi. Maka Nabi menyatakan demikian, aku ini manusia biasa seperti kalian. Yang juga lupa seperti mana kalian lupa. Jika aku lupa ingatkan aku. Karena ketika itu mereka enggan mengingatkan Nabi ketika sholat. Sudah selesai sholat, Nabi ke sana ke dekat eh, agak keluar di masjid. Nah, tiba-tiba datang sahabat diantaranya yang disebut dengan Zulyadain. Orang ini dinamakan Zuljadah. Dia yang bertanya pertama kali kepada Nabi SAW. Nah, dia menyatakan, Aku siratis sarah nasita ya Rasulullah. Kata orang ini. Apakah memang ini sholatnya di ataukah ini engkau lupa ya Rasulullah? Barakallahu itu. Itu Nabi sholat dalam keadaan kurang ya, bukan lebih tapi kurang jumlahnya. Maka Nabi menyatakan bal nasir. Nah, akan tetapi ya saya lupa, memang saya yang lupa. Kemudian Nabi menyatakan tadi, jika aku lupa tegur aku karena aku manusia biasa. Nah ini diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dan maslahah yaitu dalam rangka menyadarkan hamba, menyadarkan manusia bahwasanya Nabi Muhammad walaupun dia itu seorang nabi dan rasul, manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu, dia tetap manusia biasa yang tidak boleh diibadahi, tidak memiliki hak ubudiyah, tidak boleh diibadahi. Ini diantara uh, eh, barakallahu fikum hikmah yang agung. Nah, seandainya Nabi tidak pernah lupa tidak terjadi demikian, mungkin juga Nabi akan diibadahi. Iya. Nah, Nabi akan diibadahi. Barakallahu fikum. Maka itu diantara hikmah. Ini Allah melupakan beliau untuk sebuah kemaslahatan. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa min dhalika annahu ya'lamu atau annahu yu'allimu ma yuslihu ibadahu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa min dzalika di antaranya, di antara bentuk ilmu Allah itu Allah mengajak mengetahui anallaha ya'lamu uh, ya'lamu anallaha ya'lamu Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma yuslihu ibadahu. Nah, Allah Maha mengetahui hal apa saja yang bisa memperbaiki hambanya yang hamba bisa meraih kemaslahatan darinya. Mana hal-hal yang bermaslahat bagi hambanya? Allah yang mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kemaslahatan hamba. Allah yang lebih tahu. Nah, ini penting. Sehingga Allah menyatakan innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Itu ilmu Allah. Ilmu Allah itu Allah mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi, yang ada dalam kalbu itu Allah tahu. Sehingga dari sini nam Allah itu mengetahui apa saja kemaslahatan hamba. Yang bermaslahat bagi hamba itu yang mana? Nah, sehingga sangat-sangat fatal kesalahannya kalau tidak dikatakan ia adalah kebidahan dan kekufuran yaitu ketika adanya orang-orang yang ingin mengintervensi syariat Allah melecehkan ya menjatuhkan syariat Allah oh ini sudah tidak sesuai lagi, tidak relevan dengan zaman, ya, kemaslahatannya sedikit, ya, negatifnya lebih besar dan dan dan dan dan segala. Kita katakan enggak. Allah Maha mengetahui kemaslahatan hambanya sejak awal hamba yang Allah ciptakan hingga akhir. Nah, hamba yang Allah ciptakan dari hamba-hamba Allah. Walidalika, oleh karena itu, yusra'u ma arada wa yuhkamu bima yurid oleh karena itu disyariatkan syariat yang memang Allah kehendaki bukan yang dikehendaki oleh manusia Allah menetapkan syariat yang memang itu kehendak Allah dan dihukumi sesuatu yang Allah inginkan ada ketetapan syariat dan ketetapan hukum. Semuanya itu dengan keinginan Allah, kehendak Allah, dan kemauan Allah. Bukan makhluk, bukan hamba. Kenapa? Karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan hamba. Bukan hamba yang mengetahui kemaslahatan mereka. Bahkan yang terjadi dan fakta kita melihat justru seorang hamba, seorang manusia melakukan hal-hal yang akan memudaratkan dia bukan memberikan kemaslahatan untuknya. Banyak kan? Nah, mabok, minum, ya judi, ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Ini kemadaratan semuanya. Nah, hamba tidak paham tentang kemaslahatan untuk dirinya. Namun Allah yang mengarahkan. Oleh karena itu ketika hamba itu menjalankan syariat Allah, berhukum dengan hukum Allah, maka kemaslahatan yang akan diarahi untuk dirinya. Karena memang Allah yang tahu tentang kemaslahatan dirinya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga demikian. Qala wa nuyassiruka lil yusra. Wa hadhihi aidan bisyaratun kabira dan kemudian Allah menyatakan wa nuyassiruka dan kami akan mudahkan engkau kepada kemudahan dan ini juga merupakan berita gembira yang besar anallaha yassiru rasulahu yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lil yusra fi jami'i umurihi dalam semua urusan-urusan beliau wa yaj'ala atau yaj'alu syar'ahu wa dinahu yusran dan Allah menjadikan syariatnya dan agamanya mudah. Perhatikan. Ini adalah bisyarah sekaligus naam kasih sayang Allah maha mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Kemudian Allah menetapkan hukum dan menentukan syariatnya yang sesuai dengan kemaslahatan hamba. Kemudian ditambah dengan itu Allah memberikan kemudahan padanya. Tidak sulit, tidak berat. Tidak sebagaimana syariatnya ya Bani Israel yang berat. Berat syariat mereka. Kalau mereka itu bertobat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, eh, dalam ayat, itu harus bunuh diri. Seorang yang bertobat bunuh diri. Itu syariatnya Musa. Nah, berat syariatnya. Nah, syariat umat terdahulu juga demikian. Sudah perang, susah payah, dapat ghanimah, dibakar. Dikumpulkan, tidak boleh ada yang ambil. Dikumpulkan semuanya, kemudian Allah datangkan api, dihancurkan semuanya. Berat kan? sudah perang, dapat harta, dia depan mata, pingin, nggak bisa dipakai, diambil. Kan berat. Berbeda dengan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan mudah. Ini kabar gembira yang besar. Oleh karena itu beliau menyatakan berita gembira yang luar biasa. Allah tetapkan syariatnya, Allah tetapkan hukum-hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan hamba, yang akan memberikan kemaslahatan hamba terkait dengan hukum kisos, hukum rojan itu semuanya kemaslahatan yang besar. Nah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hukum kisos itu ada kehidupan yang sebenarnya. Wahai orang-orang yang memiliki akal sehat yang bisa berpikir. Terjadi kemaslahatan yang luar biasa. Tanpa kisos kita lihat apa yang terjadi. Terus pembunuhan, ya, perampokan, kriminal terjadi demikian. Tapi coba hukumnya ditegakkan. Siapa ya, yang berani? Ya, aman. Ya, aman. Manusia benar-benar dimuliakan, darah manusia itu benar-benar dihargai. Berbeda ketika hukum Allah itu tidak digunakan. Yang terjadi adalah itu tadi. Tidak ada harga sama sekali darah seorang muslim. Hmm. Maka ada sini memang kita tahu bahwasanya hukum Allah itu memang memberikan kemaslahatan karena Allah itu maha berilmu, Allah maha tahu tentang kemaslahatan hamba. Kok masih ragu kita? Allah itu yang mengetahui tentang kemaslahatan kita. Kemudian Allah menetapkan syarat ini loh, ya kamu di dunia ingin selamat ini, kamu ingin bekerja ini loh aturannya. Nah, nah, nah, maslahat bagi kamu bahagia. Kan gitu. Allah tetapkan semuanya syariat. Hukum-hukum ini, nih, nih, maslahat. Sudah ditambah lagi Allah jadikan mudah, nggak susah. Sehingga syariat Islam ini syariat yang mudah, gampang sekali. Tidak ada keberatan, pasti ada kemudahan-kemudahan dan dispensasi di sana. Hampir dalam setiap syariat. Nah, apa saja yang berat mesti ada kemudahan. Masya Allah ya nikmat yang luar biasa. Artinya di sini Allah ingin mengingatkan hamba-hamba kalau kalian tidak mengingat Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah, berarti kalian ini teman, sangat-sangat teman. Oh, Allah ingin memberikan kemaslahatan kepada kalian. Allah mudahkan jalan-jalan itu fahada. Kok masih kalian keterlaluan kalian ini? Masya Allah. Fala fadakir. Kemudian setelah itu Allah menyatakan fadakir. Inna fa'atid dikra. Nah, bisharillahi wa ayatihi, maka ingatlah. Atau berikan uh, berilah peringatan afwan. Fadakir, maka berilah peringatan. Ini perintah kepada Nabi saw. Nah, setelah Allah menyebutkan ini tadi semuanya bagaimana bertasbih kepada Allah, mengingat Allah, bagaimana nikmat Allah, bagaimana Allah ingin memberikan kemaslahatan kepada hambanya. Kemudian setelah itu Allah menyatakan fadzakir inna fa'atiz dzikra. Maka hendaklah berilah peringatan wahai Muhammad SAW kepada mereka. Berilah peringatan. Dengan apa? Dengan syariat Allah dan ayat-ayatnya. Ayat Allah. Sampaikan ayat. Syariat Allah disampaikan. Inna fa'atiz dzikra. Sesungguhnya peringatan itu benar-benar bermanfaat. Nafaat istiqra. Ya, peringatan itu benar-benar akan memberikan manfaat. Aima damati dzikra maqbulatun wal mau'idha masmu'ah sa'un hasala min dzikra jami'i al maqsudi au ba'dhihi. Selama peringatan itu diterima selama peringatan itu diterima dan mau'idah itu didengar apakah nam akan tercapai peringatan itu semua yang diinginkan atau sebagiannya maka pasti peringatan itu bermanfaat namun dengan syarat selama apa peringatan itu mau diterima ada peringatan dari Allah iya hati-hati kalian dengan syirik nah jauhi kesyirikan Ketika peringatan itu diterima dan mau didengar, ya, didengar. Barakallahu fikum. Walaupun yang tercapai dari peringatan itu semua atau sebagiannya, maka pasti bermanfaat. Pasti akan bermanfaat. Walaupun dia misalnya berusaha karena yang tadinya dia terjatuh pada kesyirikan, dia berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha. Tapi masih ada sedikit-sedikit tersisa sisa-sisa lama. Maka ini tetap bermanfaat tidak bermudarat kepada dia. Sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat ya, yang baru-baru masuk Islam dalam kisah Zatu Anwat yang disebutkan dalam hadis Zatu Anwat. Mereka baru masuk Islam. Nabi sudah mengajarkan dan memberikan peringatan tentang eh, kesyirikan dan mengajarkan tauhid, tapi mereka masih baru. Masih baru masuk Islam, masih ingin bertauhid, dan meninggalkan kesyirikan masih baru, masih ada bekas-bekasnya. Nah, ketika mereka melewati sebuah pohon di situ, nah, kaum musyrikin terbiasa menggantungkan senjata mereka di pohon itu untuk mencari barokah bertabarruk. Ya, bertabarruk dengan pohon tersebut. Maka segelintir sahabat yang baru sahabat segelintir meminta kepada Nabi ya, Rasul, ya Rasulullah ij'al lana anwat kama lahum zatu anwat ucapan kekufuran masih terjatuh pada kekufuran kesyirikan tapi mereka tidak menjadi kafir dan syirik musyrik tidak menjadi kafir dan musyrik kenapa karena mereka tidak melakukannya ketika diberikan peringatan nasihat oleh Nabi dengan keras langsung mereka sadar dan bertobat artinya walaupun tidak semua tidak semua dari uh, upah apa namanya hasil peringatan itu tidak semua bisa diraih. Namun sebagiannya saja itu tetap bermanfaat. Selama apa? Selama orang yang mendengar peringatan itu mau mendengarnya dan menerimanya. Kalau tidak menerimanya, tidak mau menggubris dan mendengar peringatan, ya tentunya tidak bermanfaat bagi dia. Nah ini, ini maksud dari penjelasan al-muallif Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa mafhumul ayah dan dipahami dari ayat ini, ini wazakir inna fa'ati dzikra difahami dari ayat ini, annahu in lam tanfa' azzikra bahwasanya jika peringatan itu tidak bermanfaat yang kana tazkiru yazidu fisyar yang mana dengan peringatan itu lebih menambah kejelekan au yunqisu fil khair atau justru dengan peringatan itu mengurangi kebaikan padanya lam takun azzikra ma'muran biha maka pasti peringatan ini tidak mungkin diperintah oleh Allah peringatan tidak mungkin diperintah. Sehingga Allah menyatakan inna faati zikra. Peringatan itu pasti bermanfaat. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Sehingga Syekh menjelaskan dipahami sebaliknya jika ya peringatan itu tidak bermanfaat dengan, dalam artian justru peringatan itu semakin membuat kejelekan, menambah kejelekan dan mengurangi kebaikan, maka pasti peringatan tersebut tidak diperintahkan oleh Allah. Ternyata Allah memerintahkan dalam ayat ini. Fadzakir ada perintah. Paham dari sini sampai di sini? Jadi mafhumul khalafah, mafhumul mukhalafah. Difahami sebaliknya dari ayat ini. Yang menunjukkan bahwasanya memang peringatan itu bermanfaat. Bal manhiyan anha, bahkan bisa jadi peringatan itu naam dilarang. Kalau seandainya menambah kejelekan dan mengurangi kebaikan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan fadzikra yang kasimun nas fiha kismain. Terkait dengan peringatan, maka manusia enam terbagi menjadi dua. Ya, di dalam menyikapi peringatan ada dua golongan, dua jenis manusia. Taib yang pertama Fa amma muntafi'una wa ghairu muntafi'in. Yang pertama adalah muntafi'un orang yang mengambil manfaat dari peringatan dan yang kedua yang tidak mengambil manfaat darinya. Fa amal muntafi'un adapun yang mengambil manfaat dari peringatan faqad zakarahum biqaulihi. Maka Allah telah menyebutkan ciri mereka dengan firman-Nya saya zakaru saya zakaru may Allah taala akan mengingat yazakka akan mengingat jadi mengingat Allah orang yang takut kepadanya. Dengan peringatan itu orang yang ada dalam kalbunya rasa khasyah, rasa takut akan segera mengingat Allah dan kembali kepadanya. Nah, ini yang bisa mengambil manfaat dari apa? Dari peringatan, nasihat, teguran. Fa inna khasyatallahi ta'ala wa ilmahu bi annahu wa ilmahu bi an sayujaziyahu ala amali tujibu lil abdi al inkifaf tujibu lil abdi al inkifafa anil ma'asi fil khairat karena rasa takut kepada Allah dan ilmu tentang Allah, berilmu tentang Allah bahwasanya Allah akan membalas amalan-amalan hamba itu akan melahirkan sikap nam al-inkifaf. Nah, konsekuensinya adalah seorang hamba itu akan menghentikan kemaksiatan. Kalau ada dalam hatinya rasa takut dan dia sadar takut dan sadar yakin bahwasanya Allah akan membalas setiap amalan dia. Maka dengan ini pasti akan membuat dia menghentikan berbagai kemaksiatan yang dia lakukan dan mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ini yang bisa mengambil manfaat dari peringatan. Wa amma ghairul muntafi'in adapun yang tidak mengambil manfaat dari peringatan fadzakkarahum biqauli juga Allah sebutkan dalam surat ini. Allah juga sebutkan dalam surat ini dengan firman-Nya wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubara dan akan berpaling dari peringatan itu orang-orang yang celaka yang akan naam masuk ke dalam neraka yang Naam al-kubra ay an-nar al-muqidah, yakni api yang dinyalakan ya menyala-nyala dengan kobaran api yang besar. Allati tattali'u al af'idah, yang mana api itu bisa naam masuk sampai membakar ke dalam jantungnya, ke dalam kalbunya dan jantungnya. Nauzubillah. Ke dalam hatinya. Summa la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak hidup dan tidak mati di dalam neraka itu. Ini orang yang tidak men bisa mengambil manfaat atau tidak mau mengambil manfaat dari peringatan. Berpaling dari nasihat dan peringatan, menolak peringatan dan nasihat. Maka orang ini akan Naam masuk ke dalam neraka dan dibakar dalam neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Ai yu'adzabu adaban aliman. Dia akan diadab dengan adab yang pedih min ghairi rahatin wala istirahat tanpa raha dan istirahat tanpa istirahat tidak ada kenyamanan yang namanya diadab ya la ghairi raha tidak nyaman yakni tersiksa dan istirahat dan tidak istirahat tidak berhenti dulu tidak kemudian diadab uh, eh, waktu istirahat sekarang iya berarti di penjara ya masuk sekarang masuk sel semuanya akan tersiksa kan nggak bisa ngapa-ngapain sekarang waktu istirahat olahraga enak kan bebas olahraga main bola main basket ya asik. nah kalau di neraka lah orang-orang kafir demikian yang berpaling dari peringatan dan nasihat bahkan justru menentangnya maka orang ini masuk ke dalam neraka disiksa terus menerus la raha tidak ada raha pada dirinya ya tidak raha pada dirinya namanya orang diazab gimana raha Artinya dia tersiksa, dia sengsara, sakit, wala istirahat dan juga tidak istirahat. Tidak ada kesempatan untuk ya tarik nafas dulu. Enggak. naudzubillah. Demikian. Hatta innahum yatamannawna al-maut fala yahsulu hingga mereka benar-benar mengangankan menginginkan kematian. Karena sudah diadab terus menerus. Dan gak mati. Nah, dihidupkan terus. Misalnya dibakar gosong, ya hidup lagi. Mati hidup lagi. Nah, terus. Naudzubillah. Ya yatamannawna al-maut fala sululahum tidak akan diraih kematian itu. Ya, mereka akan terus menerus hidup dan diadab dan merasakan azab. Merasakan azab. Kama qala ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min adzabiha. Nah, tidak akan di uh, eh, nam tetapkan atas mereka kemudian mereka mati, tidak akan ditetapkan kematian kemudian mereka mati. Kemudian ya yuqta 'alaihim ini ditetapkan kematian, kemudian mereka mati. Tidak, tidak ada kematian di dunia ini. Kematian. Wala yukhaffafu anhu dan juga tidak diringankan adab bagi mereka. Masya Allah. Nah, artinya barakallahu fikum memang di akhirat itu di sana memang sudah memang pembalasan. Waktunya balas. Iya. Waktunya balas sudah. Bukan waktunya kasih kesempatan, kasih maaf, kasih naam kesempatan lagi untuk enggak, nggak ada kesempatan. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat sampai mereka orang-orang yang ada di jahanam itu menangis air mata darah. Bahkan air matanya itu sampai seperti banjir yang kapal bisa berjalan di atasnya. Itu Allah tidak akan mengeluarkan mereka dan tidak akan meringankan adat mereka. Bayangkan, naudzubillah. Ini tentu yang yang seperti ini ya sengaja disebutkan agar hamba-hamba itu menjadi takut. Takut enggak? Jangan sampai waktu cerita aja itu. Kayak kan arok, kan Tetes. Nah, ini berbahaya. Ini orang-orang kafir ketika datang berita-berita seperti ini tentang yaumul akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan, jannah, nar. Dalam Al-Quran mereka menyatakan, mereka menjawab, Hada asatirul awwalin. Ini dongeng-dongeng dulu. Asatir. Dongeng ya zaman dulu. Jangan sampai kita demikian. Nah, kalau sudah di sana sudah balas. Kalau di sini masih di dunia masih kesempatan. Allah azab tapi masih berikan kesempatan nih. Cepat kembali berbenah. Nah, tapi kalau sudah di akhirat nggak ada balas. Baik. Taib. Kala kada aflaha man tazakka ay qad faza wa rabaha man tahhara nafsahu wa naqqaha min asy-syirki zulmi wa masawi'il akhlaq. Sungguh beruntung orang yang telah menyucikan yaitu beruntung eh, dan sukses orang yang menyucikan dirinya, menjernihkannya, membersihkannya dari kesyirikan, kedoliman dan akhlak-akhlak yang buruk. Itu. Sini disebutkan dari kesyirikan. Karena memang kesyirikan itu benar-benar akan mengotori jiwa ini dan kezoliman hati-hati dengan kezoliman ya kezoliman juga harus dibersihkan dan juga enam akhlak-akhlak yang buruk yang jelek akhlak-akhlak yang rendah harus dibersihkan ketika seorang membersihkannya maka dia beruntung kata Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbih fa ittasafa bidzikrillah utusifa bidzikrillah mereka ini yang beruntung ini hamba yang beruntung ini adalah hamba yang disifati dengan berzikir kepada Allah. Naam. sadi bihi qalb qalbahu. Wan wan wansagha bihi qalbahu yang mana dia senantiasa nam uh, mencurahkan memfokuskan hatinya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya perhatian. Nah, perhatian dan selalu ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang beruntung. Ingat kepada Allah namun terus hatinya itu tidak tidak lupa tapi senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Fa'aujabalahu lahu amal. Maka konsekuensinya akan melahirkan amalan bima yurdil yurdillah ya. Amalan-amalan yang diridhoi Allah. Karena orang yang mengingat Allah dan dia senantiasa konsen hatinya itu terus konsen mengingat Allah mesti akan mendorong dia melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan as-salat, terkhusus salat. Allati hiya mizanul iman yang merupakan timbangan kebenaran iman. Fahada ma'nal ayatil karimah wa amma man fassara qawlahu. Inilah makna ayat yang karim, ayat yang mulia ini. Yaitu apa? Wa dzakara asma rabbih fa Dia mengingat Allah dan salat. Oleh karena itu Allah menyatakan aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku karena memang salat itu ibadah yang agung ya merupakan ibadah yang sangat membantu seseorang bisa mengingat Allah dan selalu dalam keadaan ingat kepada Allah tidak lalai. Kalau orang senantiasa sholat rajin melakukannya dengan baik, dia senantiasa selalu dalam keadaan ingat. Itu cirinya. Orang yang nggak sholat lihat sudah hancur-hancuran dia melakukan Tapi kalau orang yang walaupun sholatnya masih bolong-bolong mesti ada sedikit kebaikan padanya. Karena orang ini mesti dia ingat Allah. Nah, inilah sholat. Sehingga Allah menyebutkannya. Wadak eh, wadakaras marabbihi fasalla utusifa bizikrillah wansagha wansagha bihi qalbuhu fa'aujaba lahu dzalikal amal bima yurdi khususan as-shalah allati hiya mizan iman. Fahada makna ayat ayatil karimah. Inilah makna ayat karimah. Ayat ini. Itu ayat wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa man fasara qawlahu kemudian Eh, beliau menyatakan adapun yang menafsirkan firman Allah tazakka bimakna akhraja zakah ada yang menafsirkan tazakka di sini bukan menyucikan tapi mengeluarkan zakat. Ini kaul pendapat yang menafsirkan dengan akhraja zakat al-fitr wa dzakara eh, isma rabbahu fa annahu salat al-id dan mereka menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Id. Yani wa dzakara asma rabbih itu maksudnya salat Id. Sementara qad aflaha man tazakka eh zakat fitr. Orang yang mengeluarkan zakat fitr kemudian dia salat Id. Iya. Fa innahu in kana dakhilan fi lafzi wa ba'di juz'iyatihi falaysa huwa al-ma'na wahdah. Walaupun dia masuk pada lafaz di atas bisa juga masuk bisa ada kemungkinan yang demikian. Nam, namun ini bukan makna satu-satunya. Artinya makna ada makna yang lain. Yaitu yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ay tuqaddimunaha 'ala al-akhirah. Bahkan mereka ini siapa mereka? Yang berpaling dari peringatan. Nah, ini Allah menyebutkan mereka ini tu'tirunal hayat dunia lebih mengedepankan urusan dunia, kehidupan dunia. Lebih mengutamakan dunianya. Sudah. Makanya orang yang dinasihati susah itu memang demikian karena memang sudah cinta dunia. Sudah dunia itu sudah tuh. Pokoknya dunia sudah. Nah, saya hidup gimana kalau saya nggak kerja? Saya nggak kerja di situ. Tapi di situ kan banyak kemaksiatan. Nah, gimana nanti? Nah ini intinya dunia. Kok takut miskin? Kok takut lapar? Nah, Orang-orang yang dalam keadaan bermaksiat atau lalai dari ibadah saja Allah berikan rezeki kepadanya, ya. Allah berikan rezeki kan gitu, Allah kasih. Binatang-binatang Allah kasih rezeki. Lo kamu kalau beriman kepada Allah istiqamah, ya kokoh di atas dalam syariat Allah beramal soleh, kamu takut dan ragu bosnya Allah akan berikan rezeki kepadamu, kau takut. Nah, ini disinilah pentingnya apa? Sikap tawakal kepada Allah yang kuat, disertai dengan yakin. Tawakal dan yakin kepada Allah ini penting. Dengan itu seorang benar-benar naam akan yakin tentang ketetapan rezeki Allah kepada. Nah, Qala wa takhtaruna na'imaha al-munghassi al-mukaddari az-zaili al-akhirah. تختارون نعيمها المنغص المكدرة الزائلة على الآخرة dan naam takhtarunaha mereka lebih memilih kelezatan dan kenikmatan dunia yang naam al-mukaddar yang sudah kotor dan akan sirna. Karena nikmat dunia ini tidak ada yang murni. Antum mau merasakan apa? Makan apa yang enak? Mesti ada yang sudah makan duluan kan gitu. Dan sudah menikmati, sudah dirasakan. Tidak murni lagi kan. Mau bikin apa antum di dunia ini yang tidak ada semuanya sudah. Ya, nikmat yang memang sudah tidak asli. Nah, dan nikmat yang akan sirna mereka dahulukan dari dibandingkan nikmat akhirat yang kekal abadi yang masih asli. Kan gitu. Nabi menyebutkan malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu nikmat dunia masih asli murni yang disiapkan untuk ahli jannah kan gitu rasakan nikmat yang asli jangan nikmat yang palsu dunia ini yang Allah sebutkan Allah nah, dalam sekian ayat Allah sebutkan dengan uh, hiasan zina dengan mata dunia mata Allah sebutkan perhiasan saja hiasan yang hakikatnya itu palsu tidak asli sementara nah, dohirnya itu manis ternyata pahit kan gitu getir. Nah, itu dunia, nikmat dunia. Kalau nikmat akhirat, kalau manis, manis semuanya. Benar-benar manis nikmat itu kita rasakan. Nah ini. Wal akhiratu khairu wa abaqa. Kemudian Allah menyatakan wal akhiratu khairu wa abaqa. Walil akhirati khairun minad dunya. Fi kulli wasfin matlubin. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia dari semua bentuk Naam wasfin sifat yang diinginkan, yang dituntut, yang dicari. Sifat yang diinginkan mau apa? Akhirat itu lebih baik. Kamu mau apa? Mau wanita, istri yang cantik, jelita? Wah, jangan. Bidadari sudah ada itu lebih jauh, jauh, jauh, jauh, jauh. Kan gitu. Nah, mau kedudukan akhirat. Mau nikmat apa saja, sifat apa saja nikmat di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di akhirat yang Allah siapkan. Itu. Sehingga Allah menyatakan walal akhiratu khairun wa abqa. Benar-benar akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa abqa liqauniha daru khuldin wa baqain wa safain. Dia kekal nikmat akhirat itu karena memang akhirat adalah negeri kekekalan, ketet ketetapan terus berlangsung dan sofa. Wadunya dunya daru fana'in sementara dunia adalah daru fana fal mu'min al aqilu la yakhtaru al arda al, al ajwad sehingga seorang mukmin yang berakal yang akarnya sehat, cerdas, yang naam eh, jauh pandangannya ke depan tidak akan memilih yang al-arda yang rendah, hina, yang kotor ini dunia. Ya. Nikmat yang rendah, hina, kotor sementara lagi. Mukmin tidak akan memilih ini. Nah, untuk dia membuang nikmat yang lebih tinggi dan yang terbaik. Al-Ajwad. Wala yabi'u na'am ladatan sa'a dan seorang mukmin tidak akan tidak akan membeli ya kelezatan yang sesaat ini. Nah, kelezatan dunia yang sesaat. Ya memang sesaat. Lagi asyik-asyik nikmat-nikmat mati. Iya kan? Banyak kejadiannya. Masih nikmat di kafe eh, mati. Terus ya apa? Nah, kan rugi nikmat yang sesaat saja. Pikirnya dia, wah saya sampai 9, 90 tahun, 100 tahun masih bisa menikmati dunia ini. Puas-puasin. Baru 20 tahun mati. Nah, rugi kan? Rugi. Nikmat sesaat. Wala yabi'u ladata sa'atin bi eh, tarah bi tarahit bi tarahatin al abad bi tarahatil abad dengan ke kebahagiaan yakni kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal bi tarahutin al abad bi tarahutil abad fa hubbud dunya wa itharuha al akhirah ra'su kulli khati'atin maka kecintaan dunia dan mengedepankan mengutamakannya daripada akhirat ini merupakan pangkal semua kesalahan. Kalau orang sudah cinta dunia, ya, mengutamakannya mesti dia senantiasa berbuat salah, berbuat jelek, ya, dan merugikan orang, mesti menipu lah, nah, harta orang dan seterusnya. Inna hadha ay al-madhkur lakum fi hadhihi surah al-mubarakah min al-awamir al-hasanah wal akhbar al-mustahsana. Ini maksud dengan hada di sini adalah nah apa yang Allah sebutkan dalam surat ini ya dari perintah-perintah yang bagus, berita-berita yang menyenangkan. Lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Alladaini huma asyrafu al-mursalin sa'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di suhufil ula, artinya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, eh, dalam suhuf yang ula yakni suhuf kitab yang pertama yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Sudah ada pada suhuf yakni kitab suhuf yang awal yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Yang keduanya yakni Ibrahim dan Musa adalah kedua uh, ada termasuk rasul-rasul yang mulia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadi awamirun fi kulli syari'atin. Maka ini adalah perintah-perintah pada setiap syariat. Dikauniha aidatun ila masalihid darain karena perintah ini kembali kepada kemaslahatan dua negeri yaitu dunia dan akhirat. Wahia masalihu fi kulli zamanin wa makan yaitu kemaslahatan pada setiap zaman dan tempat. Artinya perintah dalam ayat ini tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, namun juga pada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu Allah menyatakan la fi suh inna hadza la fi suhbil ula. Perintah yang seperti ini apa yang Allah sebutkan tentang tasbih dan seterusnya seterusnya dan nikmat kemudian terkait dengan peringatan ini sudah Allah sebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya di antara di antaranya Allah sebutkan di sini adalah dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Sehingga perintah ini perintah yang global ya mencakup semua nabi dan semua syariat. Karena terkait dengan apa? terkait dengan kemaslahatan dunia dan akhir. Kemaslahatan dunia dan akhir. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.